تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني و... Pada kesempatan ini yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya dan berharap bisa menghilangkan kebodohan dari kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita akan lanjutkan pada hadis yang ketiga dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Disebutkan al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala An Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam dibangun di atas lima dasar. Syahadah, persaksian, bahwa tidak ada ilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan menegakkan salat menunaikan zakat dan haji serta berpuasa Ramadan diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallah. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dijelaskan Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih Ibn Fauzan hafizahullah taala. Hadal hadithu kal hadithi alladhi qablahu. Hadis ini seperti hadis yang sebelumnya yaitu hadis Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala anhu atau yang juga dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam tentang penjelasan rukun-rukun Islam. Namun Di dalam hadis yang ketiga ini terdapat tambahan yaitu ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima dasar. Adapun dalam hadis Umar Jibril berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang al-Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah sampai akhir hadis. Zahir yang ada dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Islam atau keseluruhan Islam hanyalah lima rukun tersebut. Secara bahirnya. Bahwa Islam secara keseluruhan hanya terdapat pada lima rukun tersebut. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwa lima ini bukanlah keseluruhan Islam. Tetapi Islam hanya dibangun di atasnya. Yang lima ini adalah pondasinya atau dasar-dasarnya. Nah, dan hakikatnya barakallahu fikum Islam banyak. Semua amal-amal soleh adalah Islam. Amal-amal soleh secara keseluruhan adalah bagian dari Islam baik yang wajib ataupun yang sunnah, semua bentuk ketaatan, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, ini semua bagian dari al-Islam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, Al-muslimu man al muslimuna min lisanihi wa yadi Muslim itu adalah seorang yang berislam adalah siapa yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghitung dan mengkategorikan mencegah dan menahan gangguan ini termasuk bagian dari Islam. Gangguan lisan maupun gangguan tangan. Sehingga barakallahu fikum Islam ini luas. Akan tetapi lima ini adalah dasarnya, tiangnya, pondasinya yang dibangun di atasnya yang lain. Dan Islam itu barakallahu fikum akan hilang dan sirna dari seseorang apabila hilang salah satu darinya, ia mengingkarinya. Ketika hilang darinya salah satu, maka dia bukan seorang muslim yang hakiki. Adapun amalan-amalan yang lain Ketika hilang, dia muslim, tetapi keislamannya kurang. Sesuai dengan apa yang ia tinggalkan. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala Qawluhu, syahadati an la ilaha illallah maknanya adalah meyakini kandungan makna dari kalimat ini disertai dengan pengucapan lisan. Meyakini makna yang ada padanya disertai dengan pengucapan lisan. Karena tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya peribadahan kepada selain Allah adalah batil dan merupakan kesyirikan kepada Allah Jalla fi'ula. Meskipun mereka menamainya sebagai Tuhan. Apa yang mereka sembah, mereka namai sebagai alihah, sebagai Tuhan-Tuhan, walakinnaha alihatun batilah tetapi dia adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Maka ilah yang hak, sesembahan yang benar, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sesembahan yang lain adalah sesembahan yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak dan apa yang mereka seru dari selainnya adalah batil dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha tinggi lagi maha lagi maha besar. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka menjadi sebuah kemestian kata Syekh untuk meyakini dengan hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhak untuknya selainnya. Bahkan tidak cukup tidak cukup engkau sekedar meyakini bahwa ibadah hanyalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga engkau harus meyakini bahwa ibadah kepada selainnya adalah batil. Inilah tuntutan dari kalimat La ilaha illallah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Harus terkumpul dua perkara ini di samping dia meyakini bahwa ibadah semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala dan juga meyakini kebatilan peribadahan kepada selainnya karena memang kalimat la ilaha illallah terkandung di dalamnya dua rukun yang dinamakan rukun an-nafyu wal isbat. An-nafiyu. Penafian artinya menafikan, meniadakan semua sesembahan. Yang terdapat pada kalimat La ilaha. Dan rukun al-isbat menetapkan yang ada pada kalimat illallah. bahwa sesembahan yang berhak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, maka kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah fa inna la ilaha nafyun wa illa Allah isbat. fa nafyu maka makna an-nafyu adalah nafyu wa ibtalu atau nafyun wa ibtalun li'ibadati ma siwallah menafikan dan membatilkan peribadahan kepada selain Allah wal isbat huwa dan isbat adalah isbatul ibadati billahi azza wa jalla penetapan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala fala yakfi an-nafyu bidun isbatin maka tidak cukup sekedar penafian tanpa pengisbatan. Tidak boleh sekedar menafikan, meniadakan tanpa penetapan. Walal isbat biduni nafi sebagaimana pula tidak cukup sekedar menetapkan tanpa adanya penafian. Tetapi harus terkumpul kedua-duanya secara bersamaan. Maka orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak menyembah selainnya bersama Allah Akan tetapi, dia tidak meyakini kebatilan peribadatan kepada berhala dan pagut-pagut. Dan dia menyatakan bahwa manusia memiliki kemerdekaan, manusia memiliki kebebasan dalam akidah mereka. Setiap orang bebas berakidah. Dan tidak meyakini bahwa ini batil maka ini kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menentang syahadatul an la ilaha illallah. Karena syahadatul an la ilaha illallah mengandung rukun an-nafyu wal isbat menafikan, meniadakan, membatilkan semua bentuk sesembahan dari selain Allah dan menetapkan bahwa sesembahan yang hak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ucapan beliau, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Syekh Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, tidak cukup. Sekedar syahadah, Allah ilaha illallah. Tetapi dia, atau dan dia tidak meyakini risalah kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia tidak meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak cukup. Karena Al-Yahud yashaduna an la ilaha illallah. Kaum Yahudi mereka mempersaksikan Allah ilaha illallah. Tapi apa? Lakin la yu'minuna birisalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka barang siapa yang bersaksi Allah ilaha illallah maka persaksian itu tidak bermanfaat baginya sampai dia membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentaati perintah beliau meninggalkan larangan-larangan beliau dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat beliau tidak beribadah kepada Allah dengan hawa nafsunya tidak pula dengan bid'ah wal muhdatsat perkara-perkara baru di dalam agama maka menjadi keharusan terhadap asyhadatain dua kalimat syahadat bi an yantiqa bihi ma jami'an dia mengucapkan kedua-duanya Atau dia mengucapkan la ilaha illallah saja disertai dengan keyakinan dalam hatinya bahwa Muhammad adalah Rasulullah fatakunu dakhilatan dhamnan maka dia masuk juga ke dalamnya sebagaimana disebutkan barakallahu fikum di dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia akan masuk jannah, akan masuk surga. Tidak disebutkan di dalamnya. Muhammad Rasulullah. Karena dia telah meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita jelaskan barakallahu fikum bahwa ketika dia mengingkari risalah Kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka hakikatnya dia sama dengan kaum Yahudi dan itu tidak memasukkannya ke dalam Islam. Tapi kalau dia menyatakan Aku bersaksi Allah ilaha illallah Lakin la ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi aku tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fayuqal maka dikatakan kata Syekh. Anta kafirun billah. Engkau kafir kepada Allah. Dan engkau sudah membatalkan. Engkau sudah menggugurkan syahadatmu terhadap la ilaha illallah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila engkau mengkufuri, mengingkari dan menolak sang utusan, berarti engkau menolak dan mengkufuri pula yang mengutusnya. Fabarakallahu fikum. Oleh karena itu, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah dijadikan dalam satu rukun dan tidak dipisahkan, tidak berdiri masing-masing. Dan itulah sebagai gambaran dari dua syarat diterimanya ibadah yaitu al-ikhlaq wal mutaba'ah. Ikhlas yang terkandung dalam kalimat La ilaha illallah Dan mutaba'ah mengikuti contoh Yang terkandung dalam syahadah Anna Muhammadan Rasulullah Ikhwanisidin ma'asyurul muslimin Rahimani wa rahimakumullah Kemudian kata Syekh Al-Fawzan Hafizahullahu ta'ala wa iqamis salah dan menegakkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan wa antusalliya dan engkau melaksanakan salat. Kenapa demikian? Karena bukanlah yang dimaukan sekedar keberadaan salat Orang secara gerakannya menunaikan ibadah sholat. Tetapi yang dimaukan dan dimaksudkan adalah sholat itu ditegakkan secara hakikat. Melaksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya, disertai dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keharusan. Adapun seseorang sekedar gambaran salat dia lakukan ruku, sujud, tapi tanpa tuma'ninah, Atau sampai keluar dari waktunya tanpa ada uzur. Atau dia meninggalkan salat berjamaah sementara dia adalah seorang yang diwajibkan menunaikan salat berjamaah dan tidak ada uzur pada waktu itu baginya atau padanya maka ini tidak dikategorikan sebagai orang yang menegakkan salat Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka orang yang menunaikan salat di luar waktunya sudah keluar dari waktunya. Berarti dia tidak menunaikan salat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menegakkannya. yang Allah Subhanahu wa taala katakan Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam surah An-Nisa ayat 103. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat pada selain waktu yang sudah ditetapkan. Yang sudah ditentukan. Maka bila engkau mengeluarkannya dari waktunya, maka engkau tidak menunaikan salat sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Engkau hanya salat sesuai dengan hawa nafsumu. Kecuali seorang yang tertimpa uzur. Tidur. Yang dikalahkan oleh tidurnya. atau dia lupa atau termasuk orang yang dibolehkan untuk menjamak antara satu salat dengan salat yang lainnya. Kemudian kata Syekh Hafidahullah, "Amma man tarakal jama'ata li ghairi uzrin." Adapun orang yang meninggalkan jamaah tanpa udur atau akhara salat an waqtiha li ghairi uzrin atau dia mengakhirkan menunda salat dari waktunya tanpa udur maka ini tergolong orang yang menyia-nyiakan salat dan bukan yang dimaksudkan dengan menyanyiakan sholat itu meninggalkan sholat. Jangan dipahami demikian. Jangan pahami bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyanyiakan sholat adalah yang meninggalkan sholat tidak menunaikannya. Lah. Tetapi yang dimaksud dengan menyanyiakan adalah menyanyiakan waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Maryam ayat 59 فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة maka datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat apa maksud dari Allah salah? Mereka mengabaikan, menyia-nyiakan salat. Yakni akhrajuha an mawaqitiha. Mereka mengeluarkannya dari waktu-waktunya. Dengan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain. dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salat yaitu mereka-mereka yang lalai dari salatnya. Perhatikan barakallahu fikum kata Syekh, "Samahum musallin." Allah menyebut mereka, menamai mereka orang-orang yang sholat. Mereka sholat, mengerjakan sholat. Lil musallin. Akan tetapi, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka dengan ancaman yang keras. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Padahal mereka melaksanakan sholat. Apa sebabnya? Alladzinahum an salatihim sahun. Wassahu anis salah kata Syekh. Dan asahu lalai dari salat adalah ikhrajuha an waktiha min ghairi uzrin. Mengeluarkannya dari waktunya tanpa ada uzur. Mengeluarkannya dari waktunya tanpa ada tanpa ada uzur. Fahadihi salatul la tuqbalu Allahi azza wa jalla. Ini adalah salat yang tidak diterima di sisi Allah dan ia adalah salat yang disia-siakan. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya wa ita'iz zakah. Wa ita'iz zakah. Dan menunaikan zakat. Zakat kata Syekh adalah qarinnya salat. Zakat itu adalah qarinnya atau pendampingnya, temannya sholat. Kenapa dikatakan korinnya sholat? Temannya, pendampingnya, karena barakallahu fikum. Dalam sekian banyak dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam banyak disebutkan secara berbarengan, berdampingan, secara bersamaan. Dan zakat adalah hak yang wajib pada harta orang-orang kaya yang diberikan kepada al-fuqara wal masakin. Kepada fakir miskin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19 wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum dan pada harta-harta mereka, harta orang-orang kaya, ada hak bagi miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta. Maka zakat ini adalah kewajiban, bukan sebagai sumbangan sukarela. Pahami dengan baik. Ana ulangi bahwa kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, fahiya fardun. Zakat itu kewajiban. Walaisat tabarru'an bukan sumbangan sukarela bukan. Dia punya uang misalnya 100 juta harus dikeluarkan 2,5 persen berarti 2 juta 500. Itu sudah ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Tapi dia ingin hanya berdasarkan sukarelanya. Saya pengen jumbang saja satu juta saya pengen nyumbang saja 300 ribu. Maka tidak boleh. Dia telah melanggar ketentuan. Maka dia adalah kewajiban dan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan ia merupakan farinnya sholat. Maka seorang yang sholat tapi tidak mau berzakat, Sungguh dia telah meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun Islam. Kalau dia menentang kewajiban zakat, maka dia kafir. Kalau dia mengakui kewajibannya, tapi dia mencegahnya karena bakhil, karena kikir, maka diambil oleh penguasa secara paksa. Ini penjelasan beliau Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala kalau dia tidak mau membayar zakat diambil oleh pemerintah secara paksa karena itu hak yang harus ditunaikan. Penguasa mengambil sebagaimana mereka mengambil hutang yang menjadi tanggungan manusia untuk ditunaikan kepada orang lain. Seorang punya hutang dan sudah jatuh tempo dia tidak mau bayar, melarikan diri. Dalam kondisi dia punya memiliki kemampuan, misalnya. Dia menyangkal. Maka boleh dilaporkan kepada penguasa dan penguasa waliul amr mengambil paksa hutang tersebut dari dia. Suka atau tidak suka, rela ataupun tidak rela. Nah, maka kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, Fazzakatu min babi aula, maka zakat lebih-lebih lagi karena dia merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, terakhir penjelasan kita, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah memerangi mereka-mereka yang menahan zakat dari hartanya. karena mereka mencegah kewajiban yang harus mereka berikan dan beliau bersumpah dengan nama Allah Wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati wadh-dhaka fa inna adh-dhaka haqqal mal demi Allah benar-benar akan aku perangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat karena zakat adalah hak dari harta yang harus ditunaikan. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Inilah penjelasan Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala dari hadis ini masih tersisa beberapa penjelasan darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melanjutkannya di kesempatan-kesempatan berikutnya باذنillah taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.